Pada kajian yang lalu kita telah sebutkan beberapa poin yang dapat kita ambil faedahnya yang berkaitan dengan faedah-faedah tarbawiyah dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kita telah bincangkan sekitar 8 9 faedah kita masuk pada ayat yang ke-10. Yusra'u lil muslim ayat lalu ayat lubal wasiyah min ghairihi wa yajibu al-akhari ayyan taha lahu di wasiyatihi wala yaghshahu fiha di antara faedah yang dapat kita petik dari hadis surbat bin Sariyah yaitu disyariatkan kepada seorang muslim agar meminta wasiat dari orang lain. Tentunya minta wasiat-wasiat yang baik. <clears throat> Dan uh, dan orang tersebut hendaklah memberikan wasiat tersebut. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, ketika memberikan wejangannya para sahabat menangkap kesan bahwasanya nasihat tersebut adalah nasihat yang terakhir, nasihat perpisahan. Oleh karena itu, mereka meminta wasiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana wasiat tersebut wasiat yang lengkap dan padat serta syarat dengan makna Dimana dengan dengan <clears throat> wasiat tersebut mereka dapat meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat. jadi kita enggak? Oh iya. Jadi para ikhwatiddin <clears throat> rahimanallah wa iyyakum, inilah permintaan sahabat dari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Ausina ya Rasulullah." Kalau begitu berilah kami nasihat wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun memberi mereka nasihat. Alaikum uh, utikum bittaqwallah wa sam'a wa ta'ah dan seterusnya. Kemudian para ikhwatiddin Allah wa iyyakum bagi orang yang dimintai nasihat hendaklah dia beri nasihat kepada orang tersebut. Ya, misalnya dalam masalah apa misalnya, ketika seorang bertanya bertanya tentang e, masalah hal-hal yang mungkin dia tidak ketahui, maka orang yang ditanya kalau dia mengetahui tentang ilmunya, hendaklah dia beri ilmu tersebut. Kalau yang berkaitan tentang nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat, ya seperti e, misalnya ada pertanyaan, ya akhi, saya mulai malas ngaji, cobalah beri nasihat saya. Maka kita sebagai orang yang diberi nasihat, hendaklah e, me, memberikan orang tersebut nasihat karena dia yang meminta. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan Syahrul Rasulullah kata beliau kata beliau hakul muslim alal muslimi situn hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada enak. Kata beliau, kata kata para sahabat kila ya Rasulullah mahia ya Rasulullah apa yang enam tersebut? Kata beliau, ida dan fasallim alaihi. Ini hak yang pertama. Kalau kamu bertemu, maka ucapkan salam kepadanya. Ya. Kalau engkau bertemu, ucapkan salam kepadanya seorang muslim dengan muslim yang lain baik laki-laki maupun perempuan baik perempuan terhadap laki-laki maupun laki-laki terhadap perempuan sama saja status uh, eh, status hukumnya idza laqi idza laqitahu fasallim alaihi apabila kamu bertemu dengannya ucapkan salam wa apa-apa da'aka fa'ajibhu kalau kamu diundang diundang makan maka ya penuhi undangan tersebut ini hak yang kedua. Kemudian, wa tanfahata tanfahtu. Kalau mereka, kalau dia meminta kamu agar kamu memberinya nasihat, beri dia nasihat. Apa saja nasihat yang bermanfaat untuk dirinya. Kalau dia meminta nasihat yang berkaitan dengan satu permasalahan, maka berikan dia nasihat jika memang dia mampu memberinya nasihat. Mungkin nasihat itu berupa ucapan, atau bisa saja nasihat itu berupa buku, atau bisa saja berupa MP3 dan seterusnya. Ya, ah saya kurang mampu memberi nasihat kalau yang berkaitan ini. Ini ada bukunya, baca saja. Itu juga para hafidzin termasuk yang dalam kategori nasihat. Karena memang agama ini nasihat seluruhnya. Dari A sampai Z seluruhnya nasihat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihat." Agama itu nasihat. Agama itu seluruhnya nasihat. Allah Subhanahu wa taala juga eh, berfirman dalam surah Al-Asr. Di akhir ayat dikatakan wa tawassaw bil haqq, ya saling nasihat menasihati atas kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati untuk kesabaran. Kalau ada seorang bertanya, memberi nasihat, "Aki saya kurang mampu kalau uh, masalah mengendalikan emosi," beri dia nasihat. Karena dia meminta nasihat. Walaupun terkadang orang yang diberi nasihat, meminta, dimintai nasihat, terkadang mungkin lebih parah dibandingkan yang meminta nasihat. Namun masalahnya di sini dia minta nasihat. Kalau kita tahu, berikan dia nasihat. Namun itu jarang terjadi. Biasanya orang yang meminta nasihat, dia minta nasihat tersebut dari orang yang dia anggap lebih baik. Kan nggak mungkin antum permasalah datang antum ke tempat ulu oh, Pak Ulu punya sehat karena saya nggak bisa meninggalkan judi. Misalnya begitu, nggak akan mungkin. Pasti dia datang kepada orang yang dianggapnya lebih baik. Demikian. Jadi kalau sudah uh, dia minta nasihat, maka berikan nasihat. Ya, berikan nasihat sebisanya. Pada fir fa'inna tanpa tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena peringatan tersebut sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Makanya kita terus membutuhkan nasihat. Walaupun para ekofidin, kita sudah tahu ilmunya, sudah kita kecil sudah tahu. Namun terkadang ketika kita tersandung satu permasalahan, kita diberi nasihat seolah-olah nasihat tersebut nasihat yang sangat segar. Makanya dinul Islam, agama Islam, ilmu Islam ini seluruhnya ilmu segar. Tidak seperti ilmu umum. Kalau ilmu umum yang kita pakai pada kelas 1 SD nggak dipakai lagi setelah kita SMP. Itu cocoknya sudah dijual atau dijadikan bungkus kacang. Namun para ekafidin, ketika kita punya ilmu hadis, buk, beli buku hadis Bukhari sejak kita kecil sampai sekarang tak bermanfaat. Demikianlah yang namanya ilmu din, di mana salah satu kata Rasulullah SAW yang tidak pernah kenyang-kenyangnya itu seorang alim dengan ilmu tidak akan pernah kenyang dengan dengan ilmu dengan ilmu tersebut. Demikian para fakir di mana seorang nasihat seorang itu kalau dia beri meminta kamu nasihat maka beri nasihat. Faidan sahuka fan faidan sahuka. Kalau dia minta kamu agar beri dia nasihat, berikan dia nasihat. Kemudian wa atau atasa fahamidallah fasamid alaihi kalau dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah maka jawab samit tasmit yaitu ucapan yarhamukallah kemudian wa iza marada fa'udhu kalau seandainya dia sakit ya dia jenguk kemudian yang terakhir wa iza mata fattabi'hu kalau dia meninggal ikuti jenazahnya berarti di sini para hafidin orang seorang muslim yang sudah meninggal masih dikatakan statusnya sebagai muslim walaupun tidak ada lagi nyawanya. Karena di sini dikatakan hakul muslim alal muslim. Ternyata mayat yang sudah dicabut nyawanya tetap dikatakan dia sebagai seorang muslim. Fattabi'hu kalau dia meninggal maka ikuti dia, ikuti jenazahnya. Demikian para ikhwan fillah Tentunya uh, hadis ini masih sangat umum mengenai mengikuti jenazah ya ini khusus untuk kaum laki-laki adapun wanita haram hukumnya mengikuti jenazah jenazah siapapun dia walaupun jenazah tersebut jenazah orang yang dia cintai ya walaupun jenazah tersebut jenazah orang yang dia cintai saya yakin walaupun bagaimana cintanya dia terhadap jenazah tersebut saya yakin kecintaannya hanya sampai sebatas kuburan. Setelah dikubur, kalau dia datang lagi, saya yakin hilang kecintaannya. Saya yakin itu. Bu, assalamualaikum. Nah, saya orang yang kamu cintai. Saya yakin menjerit. Jadi para hafizin rahimallahu ya, untuk mengungkapkan kecintaan kita terhadap orang yang kita cintai, jangan sampai melanggar ya, Jangan sampai melanggar batas-batas syar'i. Jadi hakul muslim yang terakhir ini hanya untuk orang-orang seorang uh, laki, uh, bagi laki-laki saja, tidak bagi kaum wanita. Kemudian al Al-Qur'an, faedah yang ke-11, al-insan yataharu ahlal ilmi wal fadl wa yatlubu minhu nasiha karena nasihatahum wa wasiyatahum afdal min ghairihim. Seorang muslim itu, seorang insan itu hendaklah dia meminta nasihat uh, dari orang yang alim, dari orang yang boleh ilmi, ya, orang memiliki apa namanya orang yang soleh, karena jelas nasihat seorang yang soleh berbeda dengan nasihat dari orang yang tidak tidak soleh, begitu. Seandainya para ekhafiddin Antum bermasalah dengan orang tua. Bagaimanapun mungkin kita pernah bermasalah dengan orang tua, orang tua kandung kita. Nah, kalau kita datang ke tempat orang yang soleh, orang yang alim, tahu hukum-hukum Allah, kira-kira apa jawabannya? Hah? Apa kira-kira jawabannya wahai para ngantuk, yang ngantuk-ngantuk? Apa kira-kira jawabannya? Sangkin apa saking ngantuknya pertanyaan mudah pun tak terjawabkan begitu. Apa kira-kira jawabannya? Atau memang pertanyaannya sulit? Hah? Oh, <laughs> begitu. Berarti tadi sinyalnya pas nggak ada, putus-putus. Ya, nggak ada. Kalau seandainya kita bermasalah dengan orang tua, bermasalah dengan orang tua, Kemudian kita datang ke tempat orang yang soleh. Kira-kira apa jawabannya? Atau mungkin kita sebagai orang yang kita anggap terzolimi. Kira-kira apa jawabannya? Jawaban orang yang soleh tersebut. Kalau kita dimintai nasihat. Hah? Turut apa orang tua? Kita kita merasa terzolimi masalahnya. Berbakti, kemudian disuruh Sabar kan begitu. Kalau antum datang bermasalah dengan orang tua, datang ke tempat preman, apa kira-kira jawabannya? Hajar Hajar son kan begitu. Kalau istilah orang petisa, hajar son katanya. Jadi para ikhwatiddin wahai wa iyyakum, Makanya berbeda, minta nasihat kepada orang yang memang kita lihat orang yang soleh, memberikan wejangan-wejangan yang memang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi nasihatnya itu untuk me, apa, menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah permasalahan. Demikian para hadirin. Yang kedua belas a'zamul wasiyah ala itlaqi wasiyah bittaqwallah. Wasiat yang paling agung yaitu wasiat agar kita bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu ketika para sahabat bertanya, "Ausina ya Rasulullah, beri kami nasihat ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah memberi nasihat. "Alaikum usikum bittaqwallah." Ini yang pertama sekali. "Usikum bittaqwallah." Aku nasihatkan kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah maksudnya bagaimana? Yaitu sebagaimana dicantumkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika ditanya tentang uh, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Ubay bin Ka'ab menjawab, "Hal salakta ida salakta at-tariq wa fihi syauq, Mada fa'alta?" Mada fa'alta ida salakta at-tariq zata syauqin, Zata syauqin? Bagaimana kalau seandainya engkau berjalan di jalan yang banyak duri-durinya. Tanya Ubay bin Ka'ab kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, wajib tahatu. Ya, aku hati-hati. Masa sudah jelas ada duri dipijak sakit, kan begitu. Ya, aku hati-hati. Untuk apa hati-hati? Agar Hah? Iya supaya nggak kepijak duri begitu. Bagaimanapun kepijak duri itu sakit. Masa sih ini perlu saya tanya juga. Namun perlu para Efafidin kalau antum memberikan e, apa namanya nasihat pada orang seremonial seperti ini perlu untuk menghilangkan ngantuk. Tanya saja apa yang perlu ditanyakan. Itu akan menghilangkan ngantuk insya Allah. Apalagi kalau tonjok orangnya. Oh, kamu tadi di mana? Oh iya, apa? Kan kan mudah jawabannya. Tok, hmm. nama kamu siapa? Itu sudah hilang ngantuk insyaallah. Karena saya yakin dia kemari bukan untuk tidur, saya yakin itu. Ini karena apa nggak kelihatan saja. Kalau kelihatan makanya ngantuk. Para hadirin rahimallahu wa iyyakum. Jadi, takammartu wa ijtahadtu. Ya kalau aku berjalan di jalan yang banyak durinya, ya aku berusaha agar tidak menginjak duri. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Padahal takwa itulah yang dikatakan takwa. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya agar tidak melanggar, agar tidak memijak duri. Agar tidak memijak duri. Kalau dia memijak duri, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Apa duri tersebut? Yaitu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah duri-duri kehidupan. Makanya seorang yang berbuat maksiat pada pada prinsipnya dia menzolimi dirinya sendiri. Tidak ada orang lain dizolimi. Kalau dia berbuat uh, maksiat, dia minum khamar, zolim sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam masalah pembagi manusia itu faminhum hum zolimul Di antara mereka ada yang menzolimi dirinya sendiri. Faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, Terkadang zalim, terkadang baik, terkadang buruk. Faminhum sabiqum bil khairat. Di antara mereka yang berusaha, berlomba untuk mencari kebaikan. Makanya yang paling rendah adalah mereka-mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang dengan sengaja mijak duri. Sudah jelas sakit dipijaknya duri tersebut. Sudah jelas kaca itu runcing. Jelas dia pijak kaca tersebut. Sudah jelas api itu membakar. Mengapa anda main api? Kalau mau nggak basah, jangan main air dan kalau mau tidak terbakar, jangan main api. Demikian. Jadi para ekofidin iyyakum itulah yang dikatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa pentingnya rupanya takwa. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diminta, "Ya Rasulullah, beri kami nasihat." Pertama kali, "Utikum Allah Aku nasihati kamu supaya bertakwa kepada Allah. Seberapa penting rupanya takwa tersebut. Para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum di antara faedah-faedah takwa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala pertama Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Anfal Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana Wahai orang-orang beriman kalau kamu bertakwa kepada Allah Allah akan beri kamu furqan ini satu perkara yang sangat penting sekali. Furqan. Furqan itu bisa kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Makanya para ikhwatiddin, ketika seorang sudah mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ini merupakan ini merupakan anugerah. Allah Subhanahu wa taala seorang tidak akan mungkin bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil kalau dia tidak punya ilmu. Dan orang yang punya ilmu tidak akan mungkin bisa menggunakan untuk menggunakannya untuk membedakan yang hak dan yang batil kecuali kalau dia paham dengan ilmu tersebut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang memang diinginkan Allah kebaikan pada dirinya, Allah akan beri dia pemahaman dalam agama pemahaman dalam agama. Bergembiralah orang-orang yang diberi pemahaman dalam agama. Karena hal ini merupakan salah satu modal seorang menjadi takwa. Tidak akan mungkin seorang itu bisa bertakwa kalau dia nggak punya ilmu. Karena takwa itu bisa membedakan mana yang hak dan batil. In ya ya lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kamu memberi kamu furqan. Yang pertama, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar, solusi kehidupan. Para ekofidin kita hidup di dunia jelas akan banyak problem. Apapun, dimanapun, kapanpun pasti kita akan menemukan kendala-kendala dan problem hidup. Karena memang kita hidup Semasa kita hidup, kita akan punya problem. Bahkan ketika sedang ngaji pun ada problem kita. Apa? Macam-macam problem antum ini ada yang nggak paham, ada yang problemnya nahan ngantuk, ada yang problemnya yang apa kata tadi? Ada yang problem macam-macam. Walaupun semua mata tertuju kepada saya, namun tidak semua pikiran tertuju pada ucapan saya. Betul atau betul? Nah, Ya. Bisa saja dia melotot, namun pikirannya melayang tak kemana. Ada yang menahan-nahan, begitu. <laughs> Ah. menahan-nahan itu problem dia. Memang begitu kita di dunia para ekofidin. Begitu kita di dunia. Tetap ada problem. Ada saja problemnya. Ya ayyuhalladzina amanu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberi jalan keluar. Ya. Makanya para ekofidin seorang yang ada mendapat problem, dia akan berusaha untuk menyelesaikan problem dia. Kalau dia ngantuk, dia akan selesaikan apa caranya supaya nggak ngantuk. Entah dia pergi, tapi pergi dan pergi dan kembali, jangan pergi dan tak kembali lagi, ya. Entah dia cuci muka, itu namanya dia mau menyelesaikan problemnya. Nah, begitu. Makanya orang seperti ini kita perlu bantu problemnya, dia menyelesaikan problemnya. Dia tegurkah, kemudian diberi pertanyaankah, begitu, ataupun ia diberi hal-hal yang menarik hatinya sehingga hilang rasa ngantuknya. Demikian para ekafidin rahimallahu iyyakum. Antum kalau mengajar demikian ya, mengajar anak kecil, orang besar, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu dan seterusnya ya. Itu apa namanya? E, beri mereka seperti ini supaya mereka tidak mengantuk dengan pertanyaan dan seterusnya. Jadi para hafidin ya, ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang awam maka ada problem. Ketika kita hidup di kalangan salafi depan salafi, belakang salafi, kiri salafi, kanan salafi, empat puluh rumah ke kiri, kanan, belakang ke atas salafi semua. <laughs> Begitu. Ke bawah juga salafi. Apakah ada problem? Ada problemnya para ekofidin, ada problemnya. Jangan dikira nggak ada problemnya. Ya, ada problemnya. Namanya juga kita manusia, pasti ada problem. Problemnya bukan masalah akidah kalau antum berada di anti kalangan apa namanya ikon salafi. Problemnya nanti ada perasaan, kok sebelah dikasih kita nggak dikasih nah begitu begitu nanti jadi setan akan memberi masukan masukan memberi masukan masukan untuk membuat problem makanya wa mayat yattaqillah yaj'al makroja makhraja barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluarnya orang yang sudah berumah tangga ada problemnya. Orang yang masih lajang ada problemnya. Kakek-kakek ada problemnya. Semua ada problemnya. Masing-masing punya problem masing-masing. Nah, demikian. Hanya orang yang bertakwa kepada Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak akan bersedih. Tidak takut dan tidak akan bersedih. Kemudian Wa min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa tadi diberi uh, diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Para hadirin rahimallahu wa iyyakum. Sekali lagi, takwa yang kita maksud takwa yang berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang seorang memakai firman Allah ini dia lakukan dengan perasaan tawakal ya dan dia meyakini dia akan mendapat rezeki padahal tanpa usaha. Ini juga salah. Berapa banyak kita dengar seorang mau berdakwah yang katanya mau berdakwah. Kemudian dia tinggal anak dan istrinya. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tinggal anak dan istrimu? Apakah kamu beri mereka sesuatu yang bisa untuk menghidupi mereka?" Apa jawabnya? Aku serahkan istriku dan anakku kepada Allah. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dan akan mendapatkan rezeki dari mana dari arah mana saja yang tidak dia duga-duga. Makanya para ikhwatiddin untuk melanggengkan cara-cara seperti ini muncullah kisah-kisah yang aneh-aneh di antara kisah yang saya dengar langsung, ya, yang saya dengar ketika saya keluar, nah ini biasanya ini, ketika saya keluar saya tidak tinggalkan apa-apa. Waktu saya balik kembali, saya lihat anak saya sudah pakai baju baru, istri saya sudah punya modal, subhanallah, ini berkat saya keluar. Nah demikian. Ada satu lagi yang langsung dia ceramah depan anak santri dia berdoa, dia lagi keluar, berdoa kepada Allah nggak punya apa-apa, berdoa depannya ada lemari. Jadi di musola ini di musola binji dia cerita. Begitu saya berdoa, kemudian saya buka lemari, ternyata emas intan berlian di dalam lemari. Ada nih demikian. Ah cerita-cerita seperti ini kalau diusut tanahnya nggak ada, entah dari mana. Semuanya kamu dengar dari siapa? Dari sekulan sekulan Nggak ada ujung-ujungnya nggak tahu entah dari setan entah dari mana. Nggak ada sanatnya begini-begini. Para khadidin rahimallahu iyyakum bukan begitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kaya, berusaha. Begitu. Tak bekerja. Kalau mau dapat jodoh, cari. Begitu. Mau punya anak, nikah dulu. Gimana kalau mau punya anak enggak nikah? Begitu. Anak angkat bukan nikah, bukan anak namanya. Jadi para khadidin rahimallahu iyyakum. Demikian ya wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib yang bertakwa kepada Allah berusaha berusaha pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar dan akan memberi akan memberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Namun kita harus yakin itu permasalahannya. Kadang-kadang kita sendiri nggak yakin. Kita mau mulai mulai usaha baru, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kita sendiri nggak yakin begitu ya kita usahakan saja kita yakin ya kita yakin insya Allah subhanahu wa taala akan mengabulkan karena kata Allah dan sebuah diskusi, aku sesuai dengan dugaan hambaku kepada diriku kalau uh, hambaku bersangka baik denganku maka aku akan kabulkan apa yang dia inginkan para hafidzin rahimallahu iyyakum makanya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib jadi dia akan mendapat rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga artinya ya dia berusaha dan memang tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan demikian usaha yang dia lakukan tidak menyimpang dari syariat begitu tidak menyimpang dari syariat kemudian apalagi para hafidin orang yang bertakwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Orang yang bertakwa akan dijadikan dia, Allah akan menjadikan dirinya mudah dalam seluruh urusannya. Oh, urusannya mudah dia selesaikan. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah orang yang bertakwa ya, tidak ada balasannya kecuali surga Jannatul Na'im. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Imran ayat ayat 15 ladzina taqau ladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al untuk orang-orang bertakwa akan mendapat pahala dari sisi Robnya, mendapat surga dari sisi Robnya. Demikian. Khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Orang yang bertakwa amalannya diterima. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala soal Maidah ayat 27? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah adalah amalan hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi para hafidin ya, itu diantara ya, diantara sekian banyak fadilah-fadilah oh, seorang yang bertakwa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya dan yang disebutkan Rasulullah saw dalam hadis-hadis beliau. Oleh karena itu, nasihat yang paling berharga dan paling agung adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum nggak bisa beri nasihat, ada orang yang datang, "Bang, berilah saya nasihat." Ya, saya nasihat kamu supaya bertakwa kepada Allah. Iya, gitu aja, Bang. Iya. Kan begitu. Jadi bagaimana selanjutnya? Ya baca sendirilah takwa itu aku juga kurang paham. nah, <laughs> demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang lain para ikhwatiddin. Faedah yang keberapa? 13. Dalla ala wujubi sam'i wa ta'ah ulata ulata amri muslimin. Hadis ini menunjukkan wajib untuk mendengar dan mentaati waliul amri para umara kaum muslimin haitsu akkada dzalika biqauli wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan habasyian di mana Rasulullah SAW menegaskannya lagi Rasulullah menyebutkan usikum bi Allah. aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah wasam'a wa ta'ah dengar dan taati itu kan sebenarnya sudah sangat jelas ya <clears throat> wasam'a wa ta'ah dengar dan taati itu sudah sangat jelas namun Rasulullah tidak hanya sampai di situ. Diberi penegasan yang lain. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdan habasyiyan. Walaupun si amir tersebut, para amir kalian itu yang memerintah kalian adalah seorang hamba dari negeri Ethiopia. Ini penegas. Ini menunjukkan wajibnya mentaati eh, ulil amri kaum muslimin. Kemudian para hafidin yang keempat belas. Asma wa ta'ah liwali amri muslim min taqwa min min, min taqwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Mendengar dan mentaati ulil amri termasuk perbuatan takwa kepada Allah. Makanya para ikhwatiddin ya, fayuta'u ibadatillah Walidzalika dzakara Rasulullah ta'atu ba'da qauli usikum bitaqwallah. Eh, jadi dia mentaati ulil amri termasuk perkara yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau dalam masalah maksiat tentu tidak perlu ditaati. Makanya dimulai sabda beliau tersebut, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Inilah merupakan fondamen yang sangat utama wasama wa dan mendengar serta mentaati amir kalian. Mentaati pemerintah kalian. Tentunya yang sesuai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Tapi kalau seandainya tidak e, bertentangan dengan ketakwaan kepada Allah, tidak boleh kita mentaati. Apa dalilnya? Dari Al-Qur'an? Hah? Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Allah mentaati Allah. Wa ati rasul mentaati rasul. Wa ulil amri. Tidak dikatakan wa ati ulil amri enggak. Ya. Ketika menyebutkan ulil amri tidak dikatakan ati ul, wa ati ulil amri enggak. Kenapa? Karena mentaati ulil amri harus berdasarkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, sekarang kalau saya tanya, kenapa kok waati ulosul Bukankah kita mentaati Rasul juga sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah gitu? Bisa? Hah? Bisa nggak? Kalau kalau ini dibaca di, dibaca uh, ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina ati Allah wa rasul. nggak pakai ati rasul. Karena mentaati Rasul sesuai dengan kaidah Allah begitu. Bisa? Hah? Tidak bisa mereka. Fitri. Gitu. Mengapa? Karena kita nggak bisa mentaati Allah kecuali dengan penafsiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu permasalahannya. Namun kita, ya, kita bisa mentaati Allah dan Rasulnya tanpa, ya, tanpa eh, keterangan-keterangan uh, dari ulil amri. Jadi kita mentaati ulil amri berdasarkan ati Allah dan ati Rasul. Begitu. Kemudian para ikhwatiddin, faedah yang ke-15, itu ta'ah walul amri maka nafi hududi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah dalam mentaati pemerintah yaitu selama dia berada di dalam batasan-batasan syariat Allah. Selama dia berada dalam batasan-batasan takwa kepada Allah. Kalau tidak tidak perlu taat kepada pemerintah. Kemudian para ikhwatiddin, Kama huwa madhabu ahli, ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Yang ke-16. Hadis yu'aliju e, tafarruq wa syaqqut Wadhalika bi'timai al-taqwallahu ala imamil wahid. Hadis ini merupakan memberi terapi atas perpecahan dan terbelahnya saf yaitu agar tetap bersatu di atas ketakwaan kepada Allah dan berada di atas imam yang satu. Namun sekarang ini kan nggak ada imam yang satu. Jadi bagaimana? Tetap berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara ini hanya itu. Ya. Adapun kaum muslimin, imam kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin nggak satu. Masing-masing tempat punya pemerintah masing-masing oleh karena itu, ya, dialihkanlah kepada pemerintah kaum muslimin masing-masing. Ya, kalau tidak ada imam yang satu, tidak ada khalifah. Karena dengan demikian ini akan uh, mempersatukan kaum muslimin, ya, akan membuat kaum muslimin semakin kuat. Kemudian para yang ke 17 yu'tabarul hadis min mukjizati sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga termasuk mukjizatnya Rasulullah. Dari mana diambil bahwasanya hadis ini merupakan mukjizat Rasulullah? Antum masih ingat hadis Irbad bin Sariyah? Mukjizatnya kata beliau apa? Iya, barang siapa mayyiz kum ba'di, barang siapa yang hidup setelahku, akan fatayaro ikhtilafan katsira dia akan melihat banyak pertentangan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, ah, mengucapkan hadis ini sudah meninggal atau belum belum belum kenapa kok belum dari mana tahunya ya karena masih ngomong kan begitu Ya itu bukan pertanyaan sebenarnya, itu sudah cukup. Jadi setelah apa namanya ketika beliau mengucapkan ini, kata beliau eh, ketika beliau mengucapkan ini, ketika beliau mengucapkan ini, nanti kalau aku meninggal, setelahku nanti akan banyak terlihat perpecahan kalangan kaum muslimin. Lunak. Dan tidak lama setelah itu. Tidak lama setelah itu. Ketika Abu Bakar menjabat khalifah, belum ada ketika Umar menjabat khalifah ada muncul ya sedikit namun bisa dibendung oleh Umar bin Khattab. Namun ketika Umar bin Khattab meninggal, wafat, maka mulailah staf kaum muslimin tercabik-cabik. Makanya kata Rasulullah, "Ya Umar, sesungguhnya sesungguhnya pintu fitnah nanti akan terbuka." Ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah pintu tersebut Eh, pecah ataukah tidak? Kata Rasulullah pecah. Berarti tidak bisa ditutup lagi. Pintu yang dimaksud adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika Umar bin Khattab masih hidup, itu fitnah masih bisa diredam. Karena pintu masih tertutup. Ketika Umar bin Khattab wafat, fitnah datang. Ya, dengan demikian hebatnya sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh di fitnah tersebut. Para hafidin rahimallahu iyyakum dan pintunya tidak tertutup kembali sampai sekarang. Jadi dari situ umat muslim mulai pecah, pecah, pecah terus, pecah, pecah, pecah dan terus pecah. Yang sempalan tadi pecah lagi, yang pecahan-pecahan tadi pecah lagi. Demikianlah kondisi kaum muslimin sekarang. Yang pakai bendera salafi pecah juga, Waktu bendera sama-sama salafi, pecah juga. Nanti yang pecah dari salafi, pecah lagi mereka itu. Ah itu heran saya. Itulah problem kita ini. Sudahlah pecah, pecah lagi. Semuanya salafi itu juga. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perpecahan-perpecahan seperti ini. Kemudian para hafidin yang ke 18. 18. Kullama zada al-bu'du 'anil risalah nabawiyyah, kullama zada al-ikhtilaf li ghalabatil jahli. Semakin jauh dari risalah Nabi, maka semakin uh, semakin banyak ikhtilaf karena semakin merebak kejahilan. Itu dia. Jadi semakin jauh kita sudah 14 abad. Ya, kita sudah 14 abad. Ketahuilah para ikhwatiddin, yang abad ke-15 nanti 15 Hijriah itu lebih parah daripada kita sekarang. Bersyukurlah antum hidup pada zaman 14 ini. Namun perhatikan, antum akan punya anak. Insya Allah bagi yang belum punya anak, ya, akan punya anak. Makanya antum harus persiapkan anak antumnya antum harus persiapkan untuk menghadapi globalisasi. Bukan warming, nggak perlu warming Warming global itu nggak perlu dihadapi, biarkan saja. Maksudnya yang lebih parah dari itu, yaitu masalah kejahilan, kesyirikan, kurva dan lain-lainnya. Sehingga kaum muslimin tidak paham dengan dinul Islamnya sendiri. Itu yang lebih parah para fakirin. Kalau kita nggak kena, apakah anak-anak kita kita jamin akan nggak kena? Ketahuilah, Rasulullah SAW menyebutkan, la ya'ti kaumun illa kana kaum ba'sarum minhu. Illa kana ba'dahu syarum minhu. Tidak datang satu kaum kecuali kaum setelahnya akan lebih buruk dibandingkan kaum sebelumnya. Jadi generasi setelah kaum muslimin setelah kita nanti itu akan lebih buruk dibandingkan dengan kaum muslimin yang ada sekarang. Mengapa lebih buruk? Karena semakin jauhnya dari ilmu. Ya. Kalau si ayahnya nggak paham agama, apalagi anaknya nanti. Begitu. Ya. Alhamdulillah kalau si ayahnya nggak paham agama, kemudian dia berusaha mengajarkan anaknya mencarikan orang-orang yang paham terhadap agama untuk mengajarkan anaknya. Yang repot itu dia nggak paham agama, sok paham ini yang paling repot. Dan banyak yang seperti itu. Dan dia nggak peduli dengan agama. Yang penting anaknya uh, dunianya bagus, kerjaannya mapan, hartanya oke, dan seterusnya. Jadilah itu ya. Makanya dikatakan, wah anak si fulan tuh jadi, sudah jadi. Ya, yang satu dokter, yang satu insinyur, yang satu SH, begitu. Itulah dikatakan di kalangan masyarakat kita ini yang anak yang sudah jadi. Namun yang satu ustaz, oh, ustaz nggak prospek, <laughs> nggak prospek tuh ustaz. Saingannya banyak. <laughs> Para ekonomis saingannya tuh bukan saingan masalah bisnis, masalah apa? Perang urat saraf. Perang urat sarafnya itu kita yang enggak apa namanya yang lebih lebih apa namanya yang lebih banyak di tengah-tengah dakwah ini. Kita enggak bilang apa-apa, orang bilang apa-apa begitu. Kalau orang sudah tidak suka dengan kita macam yang disebut-sebut. Nah, demikian berevolusi rahimallahu wa iyyakum. Ya, demikian. Jadi hati-hati. Hati-hati bahwasanya semakin jauh kita dari risalah Nabi, maka semakin banyak sekali fitnah-fitnah. Akan semakin banyak perpecahan-perpecahan. Coba bayangkan pada zaman sahabat kan tidak ada yang namanya khilafiyah tentang masalah asma sifat. Uh, muncul, muncul asma sifat. Terus, terus, terus, dan terus, terus. Yang tadinya pada zaman sahabat tidak ada khilafiyah dalam masalah akidah sekarang kok banyak sekali masalah akidah. Hampir seluruh permasalahan diselisih pendapatkan. Hampir seluruh permasalahan. Baik masalah akidah maupun masalah fikih. Ini kita melihat secara global di kalangan kaum muslimin. Secara global. Ketika kita berbicara masalah asma sifat macam-macam. Masalah tauhid pun sekarang berselisih pendapat kan heran kita. Padahal Islam itu adalah agama tauhid. Eh, malah tauhid diperselisihkan apakah itu syirik atau tidaknya. Kan ini satu permasalahan yang sangat besar. Sesuatu yang syirik dianggap nggak syirik. Nah, ini kan dianggap nah, itu kan khilafiyah. Masalah jimat pun khilafiyah para itu. Jadi khilafiyah. Masalah dukun jadi khilafiyah. Ya tergantung style dukunnya bagaimana. Kalau style dukunnya pakai gamis, pakai jenggot, pakai lobe, jadi khilafiah dia. <laughs> Begitu. Sebelum pemilihan umum kan ada di Jawa Timur melepaskan 1.500 jin untuk me, apa namanya untuk me, me, mengamankan pemilihan umum presiden di Indonesia. Yang nyembelih kambingnya pakai gamis, pakai jenggot, eh jenggot syukur. Cuma pakai lobe, ya. Begitu ke laut. Ya Allah. Kalau seandainya, kalau seandainya dia buat seperti itu dengan apa? Dengan pakai hitam, pakai celana komprang silat itu, ya, pakai kain sarung le, menyi, apa, uh, seperti pitung, kita nggak ada cerita. Ini kenapa pakai simbol-simbol seperti itu? 150 jin, 50 ribu jin. Nah demikian para Efafidin. Jadi khilafiyah. Bahkan goyangnya Inul pun khilafiyah. Kan heran. <laughs> begitu ada pak kiai kelas ya ekspresi <laughs> nah itulah bagaimana lagi kita mau bilang ya bagaimana lagi mau kita bilang mereka yang senang dengan masalah itu ya mudah saja ya argumentasinya kiai dia bilang boleh kok kamu kamu baru kemarin lahir begitu udah tua udah nggak bisa lihat pun <laughs> begitu para hafidin iya wa iyyakum ini yang begini-begini merusak kaum muslimin Khilafiyah jadi Itu kan masalah khilafiyah. Jadi seolah-olah kalau sudah masalah khilafiyah, terserah mau pilih yang mana. Itu jadinya. Ya. Terserah mau pilih yang mana. Supaya enggak susah-susah ya masalah khilafiyah lah. Begitu. Kemudian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Yang ke-19 dzikra fil hadis ilajan lil fitan wal iftiraq wal ikhtilaf bainal muslimin. Di dalam hadis disebutkan bagaimana cara menyelesaikan fitnah, menghindari fitnah, perpecahan dan perbedaan di kalangan kaum muslimin. Dan juga akan disebutkan bagaimana tafsiran daripada sabda beliau wa in ta'ammaru alaikum abdan habasiyan walaupun eh, kamu akan di e, perintah oleh seorang hamba dari negeri Habasyah. Para ulama memberikan beberapa tafsiran dalam masalah ini yang insya Allah akan kita kaji pada kajian akan datang. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum wa muslimin inna wa Silakan. Oh, kemarin kita masih ada ya tersisa pertanyaan. Tanya Ustaz tanya Ya banyak ini yang saya baca Ustaz tanya. Tanya itu pakai k, pakai k. Jadi para ekofidin nggak tanya kalimat tanya tidak pakai k. Jangan <laughs> tanya. Tanya gitu. Antum mahasiswa kayak gini ini kelas 5 eh lu mau hakim nggak kayak gini? Tanya tentang vaksin. Apakah imunisasi juga haram? Para khafidin sekali lagi masalah-masalah yang di luar masalah ibadah itu pada dasarnya boleh selama ada penjelasan pengharamannya dan penjelasan pengharamannya itu juga harus jelas tidak boleh hanya sekedar iswe iswe misalnya kita dengar oh kabarnya ayam itu nggak boleh Ustaz ya saya dengar dengar haram nggak bisa ah, saya dengar dengar harus memang ada penjelasan yang jelas. Karena kalau kita katakan sesuatu yang sesuatu itu haram tanpa dalil itu sama artinya mengharamkan menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram hukumnya haram. Sama dengan menghalalkan yang haram hukumnya juga haram. Begitu. Jadi Rasulullah SAW sendiri pernah mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengharamkan madu. Ya. Rasulullah SAW senang dengan madu. Kemudian eh, istri-istri beliau tidak suka dengan bau madu. Maka Rasulullah nggak mengharamkan madu tersebut terhadap beliau, pada beliau suka madu. Kemudian turunlah ayat ya, ya, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak Tetapi marbota azwaji wahai nabi mengapa engkau menghalalkan mengharamkan apa yang dihalalkan terhadap dirimu hanya ingin menarik meraih ridho istri-istrimu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah e, punya hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan boleh digauli bagi tuannya. Kalau hamba sahaya, sudah. E, kemudian Rasulullah SAW karena ingin me, meraih ridho istri-istri beliau, Rasulullah mengharamkan hamba sahaya ini untuk beliau. Turunlah ayat begitu. Jadi tidak Nah, dibolehkan. Jadi masalah imunisasi ya apa segala macam yang spread yang apalagi yang Coca-Cola, produk Amerika katanya seterusnya, ya, itu diharamkan? Tidak boleh diharamkan sampai jelas apa e, dalil argumentasi mengapa dia diharamkan. Jadi tidak hanya sekedar isu-isu belaka. Kalau imunisasi ini saya sudah dengar sejak lama katanya begini, katanya begitu. Ya, kata-katanya saja, kata-katanya. Kita seorang muslim dilarang dilarang kil wa qal. Nah, Rasulullah SAW an kil wa qal. Nabi SAW melarang dari katanya-katanya. Wa angka seratus soal terlalu banyak meminta. Ya dibolehkan. Wa ido atil mal dan menyanyiakan harta. Ustadz bagaimana batas panjang rambut untuk ikhwan dan akhwat? E, batas panjang rambut ikhwan selama tidak menyerupai akhwat dan batas panjang rambut akhwat selama tidak menyerupai ikhwan itu dia. Hah? Dirinci lagi. Ukuran panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperpanjang rambutnya sampai ke telinga. Uh, telinga. Jadi itulah panjang yang apa se, se, sebau, jumlah jumlah itu sebau. Jadi itulah yang yang apa namanya yang jumlah itu agak di atas bahu ya. Itulah uh, panjang uh, maksimal untuk seorang ikhwan. Karena Rasulullah ikhwan. Jadi kalau akhwat panjang dari itu. Ya, akhwat panjang daripada itu. Kecuali jika ada darurat seperti kutuan. Eh, karena masalahnya kalau apa tuh memang sering. Jadi uh, terutama yang tinggal-tinggal di pesantren begitu. Ya, itu sering ketularan kawannya. Jadi memang apa namanya tempat-tempat yang kutu tempat senang dekat dekat rambut-rambut akhwat. Ekon gak suka dia. Karena lebih panjang. Oleh karena itu seorang akwat e, tempat yang memang disenangi kutu, rawat rambutnya sebagai mahkota yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Jadi kalau dia dia ada penyakit misalnya boleh, boleh dia pendekkan atau dia botak misalnya aku boleh botak kalau seandainya memang diperlukan. Misalnya dia boroan. Begitu, boroan. Rambutnya panjang tadi boroan. Maka pangkas botak kemudian diobati, boleh. Kutuan misalnya, kalau memang nggak bisa harus digundul habis karena sudah apa neneknya cucunya sudah <laughs> sudah sulit tuh dibasmi ya boleh ya, boleh gak ada masalah namun hukum asalnya ya di atas bahu itu yang paling panjang untuk seorang ikhwan ya seorang ikhwan dalam memperhatikan panjang rambutnya jangan hanya sekedar melihat e, melihat apa namanya melihat model dan sekarang nggak ada ya model-model rambut rambut seorang wanita pendek nggak ada sekarang nggak ada itu lebih lebih banyak tuh panjang hanya di di rebonding di bleaching di coloring di apa lagi lah di keriting <laughs> itulah sekarang ini Ustadz mohon penjelasan tentang hukum wanita mengikuti jenazah. Iya Rasulullah SAW melarang seorang wanita mengikuti jenazah nggak boleh. Mengikuti jenazah bukan ziarah ya, bukan ziarah. Kalau ziarah tuh boleh selama tidak sering-sering. Rasulullah SAW menyebutkan la'an Allah la'an Allah azawarat. Allah melaknat wanita-wanita yang suka sering berziarah. Berarti kalau dia tidak sering boleh karena Aisyah radhiyallahu anha pada suatu hari e, berpapasan dengan seorang sahabat. Ditanya dari mana Anda yang Amirul Mukminin? Dari menziarahi kuburan e, kakakku Abdullah bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar. Demikian boleh seorang wanita berziarah namun mengikuti jenazah itu tidak dibolehkan. Paham ya maksudnya mengikuti jenazah? Jenazah lagi diantar, bukan diikutin. Tuh, diikutin. Kalau sudah sampai dia di kuburan, kemudian sudah ditanam, tidak ya ngikutin namanya, itu sudah uh, ziarah. Tidak lagi dikatakan mengikutin Kalau ngikutin dari jauh, eh, sama juga. <laughs> Ya, rombongan sub sudah jauh, kami dari kalau kalau pasar merah kan Terus sampai pasar merah zakat kan masih gang langgar misalnya. Ah jauh. Pokoknya ngikutin namanya itu. Niatnya apa kan begitu? Kan ngikutin dari jauh, ngikutin dari dekat sama saja. Ustaz, apakah makan jengkol dan pete tidak diperbolehkan ke masjid? Siapa bilang? Tergantung masaknya gimana? Kalau antum masak jengkol itu direndam pakai air beras, kan begitu? ya kemudian digulai itu enak nggak nggak keluar baunya dan jengkol tuh baunya nggak di masjid di WC <laughs> oh, di WC baunya makanya kalau orang baru makan jengkol makan peti ketahuannya ya, makan WC ya gitu. tapi kalau di masjid enggak Mengapa yang yang di yang di masjid yang dilarang itu bagaimana? Yang mengganggu kaum muslimin yang lainnya baunya di masjid. Ya kalau antum sendiri ini bau bau apa terserah itu mau bau keringat, mau bau ketiak, mau bau apa terserah. Tapi kalau sudah ke masjid, Allahu Akbar ketiaknya terbuka begini. Semerbak aroma duriannya semua sana. Begitu tuh mengganggu nggak boleh. Bau rokok kan, amin. Jisamtunya keluar. Aroma jisam nggak boleh, nggak semua orang suka jisamtu. Nah, demikian, nggak dibolehkan. Nah, demikian juga Eh, Rasulullah SAW menyebutkan man akala karasan karasan au basalan au sauman fala nama sajidana Barang siapa yang makan uh, au kama barang siapa yang makan eh, kalau di Pakistan itu karosan buah gandana, daun gandana. Gandana itu dia seperti daun bawang, namun isinya nggak bawang. Memang dia dilalap begitu saja. Daunnya seperti daun bawang, kucai. Iya. Emang kuda itu? Di Indonesia kuda. Kuda. Iya. Anda sudah lihat? Oh, memang seperti daun bawang. Tapi umbinya bukan bawang. Iya. Untuk di laut saja. Iya, itu dia. Persis berarti. Nah, saya belum pernah makan di sini. Kemudian makan bawang merah dan makan bawang putih. Itu pun kalau bawang merah dan bawang putih dimakan mentah. Makanya baunya itu kalau dimakan mentah Pak kecil. Baunya kalau di Pakistan itu mereka biasanya makan bawang itu mentah, bawang bombay itu dimakan mentah jadi lalap. Potong-potong, ya itu apa taruh sambal wah itu. Ya, pakai roti, pakai gulai. Ya, tapi jangan sebelum ke masjid. Begitu. Bawang bombay itu kan agak manis. Jadi para hafidin rahimallahu iyyakum, nah, yang seperti ini kalau me, apa namanya? Me, mengganggu kaum muslimin nggak dibolehkan ya. Tapi kalau e, jengkol kemudian betai itu tidak tidak tidak tidak harus bau. Tidak harus bau. Terkadang ada yang suka jengkol ini dan petai ini makan mentah. Makan mentah dan dia jengkol yang muda. Ini biasanya orang kita Batak yang suka. kok, cocok ya? Jadikan lalat ya dengan cabe giling kan begitu. Apa yang hafidin? Jadi lihat kaitannya dengan bau tadi. Dengan bau tadi. Kalau memang bau, maka tidak dibolehkan. Jadi apa saja yang bau, apa saja yang bau, kalau antum ke masjid itu tidak dibolehkan. Bahkan antum pakai baju bau, pakai baju kerja, kerjanya bertani, begitu azan langsung pakai baju tani pergi pakai kain sarung ke masjid. Ini kan baunya kan luar biasa itu. Demikian. Segala hal-hal yang bau. Rasulullah SAW menyebutkan Innamal malaikah dari bima yata'adda bihin nas. Sesungguhnya malaikat itu akan terganggu dengan bau-bau yang mengganggu manusia. Berarti kalau bau ketiak juga mengganggu malaikat. Begitu. Bukan hanya manusia yang antum ganggu, malaikat juga terganggu. Alhamdulillah sekarang banyak fasilitas antum pakai deodoran kan begitu. Itu sudah cukup. Untuk menghilangkan bau boleh silakan. Boleh silakan. Ada yang pernah bertanya dengan saya, Ustadz bagaimana kalau wangi-wangian? Terkadang saya ada orang yang masuk masjid bawa wangi-wangian, saya nggak suka wanginya. Karena dia pakai wangi-wangian seribu malaikat, saya seribu bunga. <laughs> Iya. Jadi bagaimana? Nggak cocok kan dia. Jadi saya pening dengan bau tersebut. Itu gimana? Karena kan parfum kan banyak ada yang lek, ada yang seribu bunga, ada yang malaikat subuh, malaikat senja, malaikat maghrib. Itu aja lah berapa bau itu kan gitu dari malaikatnya aja. Nah, demikian malaikat Fakiddin. Jadi ini bagaimana? Apakah tidak dibolehkan? Hah? Gimana kira-kira? Dibolehkan enggak? Malaikat <laughs> Fakiddin, Rasulullah menyebutkan wangi-wangian silahkan. Kalaupun ada satu dua yang nggak cocok itu urusan dia. Suruh dia menyingkir. <laughs> Ya kalau kita selera selera makanan saja enak kita katakan tidak katanya. Begitu. Wangi kataku tidak katanya. Bau katanya. Kan begitu. Padahal judulnya itu sudah wangi-wangian. Dia beli di tempat kedai parfum. Makanya yang tentunya yang parfum yang keluar dari situ kan begitu. Bukan peti di situ yang keluar. Jadi setiap yang wangi silakan silakan pakai. Kalaupun ada yang nggak cocok ya dia suruh menyingkir. Gak cocok, panas. <laughs> nah, jadi karena memang dipakai itu sudah dengan judul temanya wangian begitu. Kamu juga selera orang nggak bisa. Kalau saya nggak suka yang bau bombon itu, bau bombon karet. Ada wangian bau bombon. Nah, ya saya lah menyingkir ke daerah sana. Saya pada muntah saya samping dia. <laughs> Jadi bukan dia ah, ini merusak sholat saya. Orang sebelah sana mungkin cocok kan dia. Wah, pantas ini. Cocok ini wanginya kan begitu. Pada saat azan berkumandang, tapi keadaan tidak mengizinkan untuk pergi ke masjid karena hujan. Mana lebih baik langsung sholat sendiri atau nunggu orang lain yang mengulur-ulur waktu untuk berjamaah? Ya. Para fakidin, ada hujan merupakan salah satu udur bagi seorang muslim untuk tidak ke masjid. Ya bagi yang sholat di rumah berjamaah dengan istrinya. Yang nggak punya istri ya karena sendiri nggak dapat nggak dapat apa pahala jamaah kan begitu. Makanya cepat-cepat lah punya istri. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada bacaan untuk menangkal sihir, santet dan sebagainya? Bagaimana ciri-ciri orang yang terkena sihir? Iya. Bacaan-bacaannya antum baca saja Al-Qur'an dari Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai akhir. Baca itu setiap hari. Kalau kita khatamkan setiap tiga hari sekali. Iya. Insya Allah dijamin tidak terkena santet. Baca zikir pagi sore, itulah bacaan bacanya. Bukan bacaan-bacaan abrakadabra, tawalatu, tawalana itu nggak perlu. <laughs> Jadi semua zikir-zikir yang sunnah itu semua merupakan penangkal-penangkal sihir dan setan. Setan itu sihir kan menggunakan setan, setan yang mengganggu. Makanya ketika kalau mau antum tidak diganggu setan, ketika masuk WC ya baca doanya. Karena WC itu tempat istananya setan. Begitu. Itulah dia. Penangkalnya. Baca doa-doa yang ada sunnah-sunnahnya dari Rasulullah dan perbanyak uh, baca Quran. Ustaz, eh, apakah hadis tunggunya perempuan datang dengan lupa setan dan pergi dalam lupa setan? Ya, maka jika salah seorang kalian melihat seorang perempuan apa apa yang membangkitkan syahwatnya, hendaklah dia pulang pada istrinya karena itu tidak akan menolak apa yang ada dalam dirinya. Ya hadisnya sahih para yang begitu. Namun bukan berarti wanita itu datang dengan muka setan, pulang dengan muka setan, kan begitu. Bukan rupa setan maksudnya. Ya, dia itu datang dengan di, di diboncengi oleh setan. Bukan dianya setan, Kan begitu. Ya kalau seandainya dia datang dengan pakai jilbab, pakaian yang rapi, dengan syariat, masa setan sih? Tapi kalau datang dengan apa dengan dengan wajah yang dipermak, dengan dengan wangi-wangian, rambut rebonding sudah dibuat merah hijau kuning, kemudian macam-macam lagi kan begitu pakai baju baju anak TK, pakai rok anak TK juga hanya bisa menutupi setengah paha. Eh, itu memang setannya itu dia. <laughs> Nah, itu setannya. Jadi kalau ada, iya benar, hadis ini sahih, ya, hadis sahih. Saya nggak mau panjang ini karena penggalan tengah ke atas itu juga tengah ke atas. Orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Apakah maksud kafir dalam hal tersebut? Para ekofidin mengenai masalah kafirnya orang meninggalkan sholat karena karena malas. Ini jadi kilafiah di antara para ulama. Dia meninggalkan sholat terkadang sholat maghrib, kemudian sholat isya enggak, zuhur ya, asar enggak misalnya. Dengan keyakinan bahwasanya tetap dia meyakini sholat itu wajib, maka dia ini dikatakan kafir. Menurut satu pendapat, pendapat yang lain dikatakan kafir. Yang menyatakan kafir yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Yang menyatakan tidak kafir yaitu Imam Asyafi'i. Namun yang tidak pernah sholat sama sekali sementara dia yakin satu wajib ini sudah sepakat para ulama dia itu kafir. Ya. Namun Imam Syafi'i memberikan e, beberapa catatan bagi pemerintah hendaklah memaksa bagi orang yang nggak sholat, misalnya yang sholat hanya sehari tiga kali, pemerintah harus mengancam dia, kamu harus sholat lima kali, satu hari lima kali, kalau nggak kami bunuh. Kalau dia tetap membangkang, tetap sholatnya hanya tiga kali sehari, maka dia dibunuh. Bunuhnya itu bukan sebagai hukuman, namun sebagai murtad, dianggap murtad. Masa kalau diandainya dia yakin sholat itu wajib, diancam bunuh dia tetap tiga kali sehari? Itu nggak mungkin. Pasti dia akan melengkapinya sampai lima kali. Ketika Imam Imam Syafi'i bertanya, ya, ya Imam Ahmad, apakah anda yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat yang dia yakin sholat itu wajib, kamu katakan kafir? Iya, kata Imam Ahmad. Kemudian kata Imam Syafi'i, e, bagaimana dia masuk Islam kembali? Ya dengan sholat. Loh, apakah orang kafir sholatnya terima? Paham antum? Ya, dia katakan kamu katakan kafir. Bagaimana masuk Islamnya? Ya salat. Tapi tadi kafir. Kalau salat apakah salat orang kafir terima? Makanya Imam Ahmad diam saja, nggak ada jawaban. Namun tetap dia berpendapat kafir gitu. Ustaz, apakah bolehkah menyewa kembali rumah kontrakan yang sebelumnya telah kita sewa dari pihak pertama kemudian kita menyewa kembali ke orang lain bolehkah menyewa kembali rumah kontrakan yang sebelumnya telah kita sewa dari pihak pertama kemudian kita sewakan kembali ke orang lain oh iya ini tergantung para hafidin kesepakatan kesepakatan kalau seandainya memang antum mendapat izin untuk menyewakan ke orang lain boleh kalau enggak enggak boleh Misalnya, ya, antum nyawa rumah tahun, bu, kalau seandainya ada perkara mendadak saya harus pindah setengah tahun saja, nah setengah tahun boleh saya sewa ke orang lain? Boleh katanya, maka silahkan. Antum ibarat agen jadinya, ya, atau pengganti, ya, pengganti. Namun jika tidak, maka rumah tersebut bukan rumah antum, rumah tersebut bukan rumah antum karena yang namanya nilai sewa itu tetap akan naik Antum nyewanya sebulan, setahun misalnya satu juta. Antum hanya setengah tahun. Kemudian sewakan ke orang lain tanpa pengetahuan si punya rumah. Bisa saja antum menyewakannya 800 ribu. Jadi setengah tahun antum bisa apa namanya hanya 200 ribu nyewanya. Seharusnya kan lebih daripada itu. Nah, makanya pada umumnya orang yang punya rumah tidak membolehkan. Mohon dibuka Usul Ustaz mohon dibuka kajian tentang bab jenazah Soalnya di masyarakat banyak jumpai Profesi tentang jenazah uh, pro, pro, Prosesi Prosesi tentang jenazah sangat berbeda Mana yang sunnah Mana yang mana yang bid'ah Masih bingung Iya Ya akan uh, Apa namanya aspirasi kita terima Pelaksanaannya nanti dulu Sebab di beberapa tempat itu sudah sudah digencarkan masalah ini. Kalau kita jadi makmum, mana lebih afdol bacaan Al-Fatihah sewaktu imam membaca Al-Fatihah atau ketika membaca surat terserah yang jelas antum baca. Bagaimana cara seorang bagaimana cara seorang akhwat menyikapi orang tua yang melarang dalam mengikuti dakwah salaf ini apakah harus mentaatinya? Para fakiddin, yang dimaksud mengikuti jadah awal salaf ini apakah maksudnya tidak boleh ngaji atau tidak boleh mengikuti sama sekali kalau tidak boleh mengikuti sama sekali maka tidak boleh tidak boleh taati tapi kalau yang dilarang itu nggak boleh ngaji antum bisa secara yang lain baca buku kalau di rumah antum punya internet dari internet banyak cara menuju Roma kalau hanya untuk mendengar kajian salaf tapi kalau tidak boleh sama sekali. Pak, boleh ngaji? Enggak. Baca buku? Enggak. Buka internet, ku matikan tuh internet. Kan begitu. <laughs> Misalnya. Enggak boleh sama sekali. Jadi apa, Pak? Saya jikir-jikir saja. <laughs> Katanya kan begitu. Maka tidak boleh ditaati. Ya, tidak boleh ditaati. Jadi kalau kamu enggak boleh ngaji hari Sabtu, ya iyalah Pak, datang hari Minggu kan ada <laughs> kan dilarang hari Sabtu hari Minggu kan nggak dilarang begitu. Hari Minggu pun nggak boleh, malam Selasa datang. Nggak boleh juga. Ada hari Selasa siang, akut ada Selasa siang, begitu. Sampai nggak diboleh pada hari semuanya nggak boleh. Ya sudahlah, beli buku saja. Begitu dengar-dengar MP3, titip titip MP4 kan begitu kan alhamdulillah banyak sarana-sarana yang dimudahkan Allah kepada kita. Kita nggak ngaji kan kita bisa ngaji. Titiplah nih. Ya oke titip ini MP4 kan misalnya nggak dibolehkan orang tua saya ngaji menjadi dakwah. Begitu. Kenapa banyak ikhwan yang nengok-nengok misalnya? Enggak lah, maksudnya enggak dibolehkan ngaji salat begitu. Ya sudah, rekaman kemudian dengar. Alhamdulillah. Begitu ya. Jadi pada intinya tetap taati orang tua kalau memang banyak alternatif-alternatif lain. Sebagaimana yang pernah ditanya oleh Syekh Albani, Syekh Albani pernah ditanya tentang apakah seorang akhwat boleh mentaati orang tuanya kalau orang tuanya menyuruh eh, melarang si akhwat tidak pakai cadar? Kata Syekh Albani, wajib dia taati karena cadar itu nggak sunnah. Eh, karena wajib, eh, tidak wajib. Cadar nggak wajib sementara taat kepada orang tua hukumnya wajib. Itulah pereson ya, sudah eh, waktu sudah berhenti, sudah lewat batas. Saya kira itu saja semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin inna wa qur'an. Subhanallahi wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.